بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pembahasan kisah Haji Wada Hajjatul Wada bahwasanya Nabi Ali Shallallahu Wasallam beliau sangat-sangat bersemangat untuk kaum muslimin ikut serta melakukan ibadah haji bersama dengan Rasul di tahun tersebut sehingga memang diumumkan manusia pun berbondong-bondong untuk datang ke kota Madinah atau mungkin di tengah jalan bertemu dengan rombongan Rasul alaihi salatu wassalam sampai wanita yang hamil tua ikut bersama Nabi alaihi salatu melakukan ibadah haji. Diiringi pula dengan semangat Rasul alaihi salatu wasallam untuk menjelaskan kepada umat, menjelaskan kepada umat tentang tata cara ibadah haji. Dan ini tentunya ada sebuah pelajaran besar bagi kita bahwasanya semua ibadah itu tidak kita lakukan kecuali harus diiringi dengan ilmu. Ikhlas di dalam ibadah adalah syarat. Juga syarat yang lain adalah mutaba'atul rasul, mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, ilmu. Dalam hadis Nabi mengatakan litakhudhu anni manasikakum. Hendaknya kalian mengambil dariku manasik ibadah kalian. Bagaimana Rasul haji, bagaimana Rasul umrah, bagaimana Rasul bertalbiyah. Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya, bersemangat untuk menyampaikan itu, termasuk sebelum berangkatnya kaum muslimin melakukan ibadah haji bersama dengan Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Di antara contohnya, sekaligus kita akan mengambil hukum ya, faedah di Madinah, ini masih di Madinah sebelum Nabi alaihi salatu wassalam ya, berangkat melakukan ibadah haji, beliau menjelaskan tentang pakaian-pakaian yang dilarang untuk dipakai ketika melakukan ibadah haji. Jadi ada pakaian yang dipakai oleh seorang laki-laki atau wanita untuk melakukan ibadah haji. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ma yalbasul muhrimu minas thiyab. Ini terjadinya di kota Madinah sebelum haji. Nabi ditanya, "Ma yalbasul muhrimu minas thiyab?" Wahai Rasulullah, pakaian yang bagaimana yang dipakai oleh seorang yang melakukan haji? Orang yang ihram Pakaiannya apa ya Rasulullah? Fakal kemudian Nabi Ali Sulatu Wasallam mengatakan la talbasul kumus. Jangan kalian memakai gamis, ya, bagian pakaian-pakaian yang seperti ini. Ya. Ya. Yang meliputi tubuh yang biasa diistilahkan dengan pakaian yang berjahit, yakni membentuk tubuh. Kaos, ya, jubah dan yang semisalnya. Walal amaim, jangan pula kalian memakai imamah, tidak boleh seorang laki-laki menutup apa? Kepalanya ketika dia melakukan ibadah haji atau umrah. Walas sarawilat. Jangan pula memakai sarawil, sirwal. Ya. Walal baranis, walal khifaf. Demikian pula tidak memakai burnus. Burnus itu pakaian kayak jubah yang di belakangnya ada apa namanya? Ya, tutupnya, kepala. Walal khifaf, demikian pula tidak boleh seorang yang melakukan umroh atau haji, seorang yang muhrim memakai khifaf. Khufain. Khufain itu sepatu, seperti sepatu itu. Sepatu, nah. Seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit yang menutup mata kaki. Ya. Illa ahadun la yajidun na'lain kecuali seorang yang tidak mendapatkan sandal. Dia hanya memiliki khufain. Khufen itu yang menutup mata kaki. Tidak boleh dipakai bagi seorang yang melakukan ibadah haji atau umroh. Tidak boleh menutup mata kakinya. Kecuali orang yang tidak punya sandal. Kecuali dia hanya memiliki hufain, maka dia boleh memakai hufain, tetapi hufainnya dipotong. Sehingga kelihatan apa? Mata kakinya. Ya. Wal yakpo'huma asfala minal ka'bain. Hendaknya dia potong ya hufainnya itu di bawah mata kaki. Ya. Ini diantara yang disampaikan oleh Rasul salatu Wasallam. Di mana disampaikan ini? Di Madinah. Sebelum melakukan perjalanan ke Mekah. Ini contoh. Bagaimana Nabi salatu Wasallam mendidik umat ini untuk berilmu sebelum beramal. Ya. Di sini juga ada faedah penting di sini namanya. Kalau zaman kita sekarang mungkin jarang ya orang tidak punya sandal ya. Sandal itu murah, apalagi sandal capet. Murah ya. Di zaman Rasul Ali Sulatu Wasallam sampai beliau mengatakan kecuali orang yang tidak punya nak lain, dia hanya punya hufain subhanallah. Menunjukkan betapa kondisi sahabat ketika itu. Ya. Berarti dia hanya punya itu saja. Dan mungkin kita juga memiliki kondisi yang sama di tengah perjalanan haji kita. Ya. Nabi Ali Wasallam mengatakan kecuali orang yang tidak punya sandal dia hanya memiliki kufain, ya penutup kaki yang menutup mata kaki silahkan dipakai tetapi dipotong apa di bawah mata kaki ini sabda Nabi yang beliau sampaikan di mana di Madinah tetapi ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya, di Arafah. Sekalian kita mengambil faedah adanya nasikh dan apa? Mansuh. Tadi kita sebut di awal pembahasan. Di antara faedah kita belajar sirah adalah kita mengetahui adanya nasikh dan apa? Mansuh. Ada hukum yang lama dihapus dengan hukum yang apa? Baru. Ketika beliau Nabi Ali suatu Wasallam di Arafah, yakni sudah melakukan perjalanan haji wada, sudah sampai di Arafah, sudah sampai di Arafah. Nabi Ali suatu Wasallam bersabda di hadapan ratusan ribu, seratus empat puluh ribu lebih kurang lebih para sahabat. seratus ribu lebih para sahabat mendengar sabda Nabi alaihi wasallam di mana beliau mengatakan man lam yajid na'lain bas al khuffain. Nabi mengatakan demikian. Ya. Barang siapa yang tidak memiliki dua sandal, maka hendaknya dia memakai khufain tanpa beliau menyebutkan harus memotong apa ya di bawah mata kaki maka para ulama mengambil faedah dari hadis ini ya, ketika seorang memang tidak memiliki alas kaki kecuali alas kaki yang menutup mata kakinya tidak ada kecuali itu ya maka tidak harus dia apa namanya memotongnya tidak harus dia memotongnya adapun yang disebutkan oleh Nabi Ali salatu wasallam ketika di Madinah itu awal adapun yang kemudian beliau sebutkan berikutnya adalah apa yang beliau sebutkan di Arafat beliau tidak menyebutkan untuk memotongnya padahal didengar oleh seluruh sahabat ketika itu dan manusia dalam keadaan hajat manusia dalam keadaan butuh maka ini dalil yang memperkuat bahwasanya hadis yang kedua adalah nasih ya menghapuskan hukum yang pertama Wallahu taala a'lamu bisawab. Ya. ya. Barangkali ada helm-helm yang menghadap ke atas lah. Ya, tafadhol. Tidak konsentrasi malah repot. Betul ya, Pak? Ya. <laughs> Ya. Atau lupa tutup apa namanya? Motornya terbuka, bensin bersambur dengan air dan repot nanti. Ya. Bisa tidak jalan motornya. <clears throat> <clears throat> Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Nabi alaihi salatu wassalam beliau berangkat melakukan ibadah haji pada tahun 10 itu beliau berangkat pada hari Sabtu ya Musabat dari kota Madinah ba'da salatil eh, zuhur sesudah salat zuhur sesudah salat zuhur beliau meninggalkan kota Madinah di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah sekitar lima hari tersisa dari bulan Dzulqa'dah akhir bulan Dzulqa'dah meninggalkan kota Madinah ba'da salatil zuhur kemudian sampai ke miqat sampailah Nabi alaihi salatu wasallam di miqat yaitu di Dhul Hulaifah menjelang salat asar menjelang sholat asar dan disitulah Nabi Alaihi Wasallam melakukan sholat asar kosron di kosor dan Nabi bermalam ketika itu berarti beliau beliau melakukan sholat maghrib, sholat isya, ya, jamak dan dikosor dan sholat apa? Subuh bermalam di situ. Nabi Alaihissalam bermalam. Dan seorang yang melakukan ibadah haji, dia memulai ihramnya itu dari apa? miqat, tempat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai awal untuk dia melakukan ibadah haji dan umroh. Tidak boleh melakukan ihram melewatinya, tidak boleh. Bagi penduduk Madinah, maka tempat ihramnya adalah di Dhul Hulaifah yang berjarak kurang lebih sekitar 12 km dari kota Madinah. Nabi di Madinah melakukan sholat duhur belum dikosor kemudian sampai ke mana ke Dhul Hulaifah beliau melakukan sholat asar sudah dikosor karena beliau sudah dalam keadaan safar ya. beliau kemudian menginap ya, sampai waktu sholat subuh tersisa empat hari dari bulan apa Dhul Qa'dah ya. dan diantara kejadian yang terjadi di Dhul Hulaifah di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berada di Dhul Hulaifah, istri Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu yaitu Asma bintu Umais yang tadi kita sebutkan ikut melakukan ibadah haji bersama Nabi Ali salatu Wasallam dalam keadaan hamil tua melahirkan di Dhul Hulaifah. Ini luar biasa ini. Nah, di hari berangkat melakukan ibadah apa? Haji. Melahirkan di Dhul Khulaifah lahirlah putra Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Muhammad Muhammad ibn Abi Bakar ya. As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma termasuk sahabat juga atfal sahabat ya. melihat nabi namun dalam keadaan apa ya, masih kecil terhitung termasuk sahabat tetapi riwayat ya, dari Muhammad bin Abi Bakar ini adalah riwayat yang mursal tentunya. Tidak mendengar langsung dari siapa? Rasul. Tidak melihat sesuatu yang dilihat langsung tentang siapa? Rasul. Ya, karena berarti ketika Rasul wafat, Muhammad ini ya, berumur baru sekitar tiga bulan. Ya. Ala kulihal Asma bintu Umais dalam keadaan nifas. Dalam keadaan nifas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan kepada Asma, yang memerintahkan kepada Asma, "Ightasili." Mandilah kamu. Disuruh mandi walaupun dalam keadaan mana? dalam keadaan nifas. Mandilah kamu dan tutuplah jalan darah. Ya. Kemudian ikut bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan perjalanan ibadah apa? Haji. Ini juga bisa kita ambil ahkam hukum ya. bagi wanita yang dia dalam keadaan haid. Haid itu sama seperti nifas kurang lebih. Ditanya, kalau Anda mendapatkan pertanyaan apakah saya sebagai wanita yang nifas, saya sebagai wanita yang sedang haid ketika akan melakukan haji atau umroh, apakah juga disyariatkan untuk al irtisal mandi? Apa jawabannya? Naam disyariatkan untuk mandi, untuk ihram. Ya. Termasuk juga yang tidak dalam keadaan haid atau nifas kaum laki-laki mandi, disunahkan untuk mandi, ya sebelum ihram. Adalah Nabi Ali Shallallahu Wasallam roda Nabi melepas semua baju beliau. Beliau hanya memakai dua kain, al-izar warida, dan beliau ikhtasal, beliau mandi dulu, mandi maka mandi untuk melakukan ihram sabata bi fi'lin nabi alaihi salatu wasalam dilakukan oleh nabi wa amarahun nabi alaihi salatu wasalam rasul juga memerintahkan kepada ya orang untuk melakukan mandi termasuk wanita yang dalam keadaan hayub atau dalam keadaan nifas ya terus bagaimana kan dia dalam keadaan nifas ya bagaimana kisah Asma bintu Umais Ternyata tidak disebutkan kisah selanjutnya tentang sahabiat ini. Ya, ala kulihal beliau mengikuti haji bersama Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan hukum orang yang haid dan orang yang nifas adalah melakukan semua amalan-amalan ibadah haji illa tawaf kecuali apa? Tawaf sampai suci. Menanti sampai apa? Suci. Ya. Dan dari kisah ini pula nah, ya, nanti diambil faedah tentang apakah wanita yang haid dan nifas membaca Al-Qur'anul Karim. Jawabannya boleh untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Nanti ada lanjutan kisah bagaimana terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-muhim Nabi alaihi salatu wasallam beliau bermalam di Dzulhulaifah. Ya. Pada hari berikutnya berarti yaumul ahad ya, ba'da salat eh, fajr ya, ketika waktu sudah terang beliau alaihi salatu wassalam ya melanjutkan perjalanan dan memulai ihram di Dzul Hulaifah. Di Dzul Hulaifah. Ya. Beliau melakukan apa namanya? Uh, uh, memulai ihram, berniat. Dan para sahabat ya, mereka hampir semuanya ya berniat untuk melakukan ibadah apa? Haji bukan berniat melakukan ibadah apa? Umroh. Berniat melakukan ibadah haji. Nabi sendiri alaihi salatu wasallam beliau berniat melakukan ibadah haji kiron. Kiron. Yani beliau melakukan ibadah haji sekaligus bersama dengan apa? Umroh. Dibarengkan niat itu. Labbaika hajjan wa umroh. Labbaika hajjan wa umroh. Demikian juga para sahabat. Ya. Tidak berniat untuk melakukan ibadah apa? Umroh berniat untuk melakukan ibadah haji. labbabil hajj. haji. Nabi Ali Shallallahu Wasallam memulai ihramnya ketika beliau sudah berada di atas onta beliau al qaswa Beliau naik di atas onta dan beliau mulai bertalbiyah, mulai ihram ya di Dhul Hulaifah di atas kendaraan beliau. Maka kalau ditanya di mana kita melakukan ihram, kita melakukan ihram di miqat dan yang afdol adalah ketika kita sudah berada di atas apa? Kendaraan. Ya. Tetapi kalau dia memulai tidak di atas kendaraan pun juga tidak mengapa. Dan ketika itu Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam bertalbiyah, memerintahkan para sahabat untuk bertalbiyah. Ja'ani Jibril, datang kepadaku Jibril dan memerintahkan aku untuk memerintahkan kepada para sahabatku an yarfa'u aswatahum bitalbiyah untuk mengeraskan suara mereka ketika bertalbiyah. Ini juga dalil bahwasanya hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam juga wahyu. Hadis juga apa? Wahyu. Datang malaikat Jibril memerintahkan Nabi Ali Shallallahu Wasallam untuk mengangkat apa? Suara ketika talbiyah. Jibril yang menyampaikan wahyu ini. Apakah ada dalam Al-Quranul Karim tentang talbiyah ini? Mengangkat apa namanya? Suara. Berarti ini dalil bahwasanya ucapan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam juga apa? Ya, wahyu dari Allah Azza Wajalla. Datang Jibril Ali Shallallahu Wasallam mengatakan kepada Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerintahkan para sahabat an yarfa'u aswatahum bitalbiyah untuk mengangkat suara-suara mereka dalam talbiyah mereka. Maka Rasul pun bertalbiyah. Para sahabat bertalbiyah. Labbaika Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak mengangkat suara mereka illan nisa kecuali wanita ya mengangkat suaranya cukup dengan memperdengarkan kepada apa dirinya wallahu taala alamu bissawab ya. ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah nah. ya. kita ambil faedah dari kisah ini. Talbiyah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, talbiyah Nabi alaihi salatu wassalam ya, menekankan dan menegaskan bahwasanya dakwah Nabi alaihi salatu wassalam dan juga dakwah para rasul alaihi salatu wassalam adalah ad-dakwah ila tauhid. Dan syiar bagi orang yang melakukan ibadah haji adalah mentauhidkan Allah karena kalimat talbiyah hakikatnya sama dengan kalimat la ilaha illallah. Itu inti ibadah haji. Menegakkan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan kesyirikan. Labbaika Allahumma labbaik ya Allah aku penuhi panggilanmu. Ini adalah kehormatan. Datangnya seseorang untuk melakukan ibadah haji, datangnya seseorang untuk melakukan ibadah umroh adalah memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Dan kalimat labbaik menunjukkan mahabbah, kecintaan kepada zat yang memanggil. Orang kalau dipanggil kemudian mengatakan labbaik, tidaklah diucapkan kecuali karena mada? Mahabbah, kecintaan. Ya. Labbaika Allahumma labbaik Ya Allah aku penuhi panggilanmu Ya Allah aku penuhi panggilanmu Labbaik Allahumma labbaik Labbaika la syarika laka labbaik Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk aku melakukan ibadah ini ibadah haji dan semua yang ada di dalamnya kiraatul Quran wal adkar was salat semua ibadah yang dilakukan dalam ibadah haji ibadah haji mengumpulkan semua jenis ibadah kaulian atau qaulan atau qauli wa fi'li wal mal wal badan semua ibadah yang saya lakukan ini ya Allah semuanya adalah untukmu labbaika la syarika kalau labbaik tidak ada sekutu bagimu ya Allah lariaan wala sum'ah. Bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia, bukan karena ingin dilihat oleh manusia. Sama seperti kalimat apa? La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah. Yani pengingkaran kepada semua peribadatan kepada selain Allah. Semua syirik kita tolak. Semua ibadat kepada selain Allah kita tolak, kita ingkari. Illallah kecuali hanya untuk siapa? Allah Jalla wa Azza. Demikian pula kalimat talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda. Sesungguhnya segala pujian. Di sini menetapkan sifat rububiyah dan al-asma wa sifat. Menetapkan tauhid asma wa sifat. Innal hamda wan ni'mata, sesungguhnya semua pujian. Wan ni'mata dan semua nikmat laka adalah milikmu darimu ya Allah. Wal mulk Kerajaan juga milikmu ya Allah. Tauhid rububiyah. La syarikalak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya. Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang berikan rizki, Allah satu-satunya yang menghidupkan, Allah satu-satunya yang mematikan, Allah azza wa jalla satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Kerajaan ini semuanya milik Allah. La syarikalak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Nikmat juga semuanya dari Allah, milik Allah azza wa jalla. Semua pujian juga milik Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla lahu al-asmaul husna. Zat yang memiliki nama-nama yang husna, sifat-sifat yang maha tinggi. Dan semua ibadah juga hanya milik siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi selama melakukan ibadah haji ini, jamaah haji memperbanyak kalimat apa? Talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ini yang seharusnya diingat. Dan diingatkan kepada jamaah haji. Kalian, Anda melakukan ibadah haji. Contoh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ibadah yang kalian lakukan sesungguhnya adalah untuk menegakkan tauhid, bukan justru terjatuh kepada kesyirikan. Ada di antara jamaah yang melakukan ibadah umroh, kemudian ziarah ke Madinah, ya, datang ke Jabal Uhud mencari batu-batu Uhud, mencari tanah-tanah Uhud dibawa, dipulang, dibawa ke rumah. Nah, untuk jimat, penglaris. Nah. Ya subhanallah. Datang ke makam syuhada Uhud meminta kepada ashabul kubur. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang melakukan perkara yang sangat-sangat menyedihkan. Sampai ada yang menulis surat. Surat ditulis. Ya. Karena mungkin banyak penjaga yang tidak memungkinkan untuk berdoa meminta. Akhirnya ditulis surat. Dilemparkan ke tengah makam. Ya. Para petugas banyak yang mendapatkan dan mengambil surat-surat itu. Ketika dibaca apa isinya. Ya. Wahai Hamzah, wahai fulan, wahai fulan dari para sahabat Nabi Alaihissalam atau bahkan Rasul, wahai Rasulullah, kami datang jauh dari Mesir, kami datang jauh dari ini, dari itu, nah, dalam keadaan anak kami sakit, dalam keadaan kami bangkrut, dan seterusnya. Ya. Tolong mintakan kepada Allah Azza Wajalla ya. agar kami mendapatkan jalan keluar. Apa ini? Syirik billah azza Wajalla, Ya. Syirik ya azza Wajalla. Tawaf mengusap makam Ibrahim, ya. mengusap-usap seluruh dinding-dinding Ka'bah. Bahkan ada di antara mereka yang melepas baju mereka dilemparkan kemana? Ya, ke dinding-dinding Ka'bah. Tabarrukan mencari berkah. Hada ke syirku billahi azza wa jalla. Syirik pada Allah azza wa jalla. Ya. Mengambil gambar, foto sana, foto sini, kemudian setelah pulang ke rumah ditunjukkan ini loh, saya waktu di Arafah nangis, tangan saya nah, riak lagi. Nah, ya. Yang seperti ini ikhwati diingatkan untuk diri kita dan juga keluarga kita, masyarakat kita. Ibadah haji yang dilakukan oleh seorang muslim hakikatnya adalah apa? Menegakkan kalimat tauhid. Itulah apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Nabi alaihi salatu wasallam terus memperbanyak talbiyah wa yarfa sautahu kadzalika ashabun nabi alaihi salatu wasallam demikian juga sahabat nabi yarfauna aswatahum mengangkat suara mereka selama perjalanan itu sampailah ya di Makkah pada tanggal 4 Zulhijjah jadi perjalanan dari Madinah ke Makkah selama kurang lebih 8 malam 8 hari 8 malam Empat hari tersisa dari bulan Dhul Qa'dah dan sampai pada tanggal empat, Dhul Hijjah di kota Makkah, di Makkah. Delapan hari. Ya ini bisa dibayangkan kurang lebih ya, delapan hari ya. Lama, tawil. Bagaimana kesabaran Nabi Ali Shallallahu Wasallam di dalam bertalbiyah, dalam melakukan ibadah delapan hari. Nah, sekarang jamaah umroh, jamaah haji, ya, bukan delapan hari tapi delapan apa? Jam. Ya. 8 jam. Ya, dari Jakarta sudah sampai apa? Madinah. Nah. Ya, eh, afan, sampai Jeddah. Nah. Ya. Sampai Jeddah. Nah. Ya. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah. Nah, waktu yang sangat pendek. Ya. Maka manfaatkan waktu itu untuk memperbanyak talbiyah. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di tengah-tengah perjalanan itu, di delapan hari itu, ya, ada kejadian-kejadian. Ya toyib yang terjadi eh, atau dalam perjalanan tersebut ada beberapa kejadian ada beberapa kejadian yang apa namanya eh, bisa kita kita lihat nah, ini mungkin perlu dimurojaah perlu dimurojaah lagi nah. nah sebagaimana diketahui nah, bahwasanya orang yang melakukan ibadah haji atau umroh ya, tidak boleh bagi dia untuk mencukur apa rambutnya sebagaimana pula tidak boleh untuk apa namanya menutup kepalanya ya. ada seorang sahabat yang bernama Ka'ab ibn Ujrah Ka'ab ibn Ujrah rambutnya tebal perjalanan yang cukup panjang itu ya, ya, ternyata ada gangguan yang menimpa kepala beliau radhiyallahu taala anhu yaitu banyaknya kutu ya, di kepalanya ya. selama melakukan perjalanan itu banyak sekali kutu ya. sampai disebutkan kutu itu berjalan-jalan di mana nah, ya, di kepala nah, ya. ya sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih an Ka'ab ibn Ujrah qala dari sahabat Ka'ab bin Ujrah menceritakan humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saya dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanasaru ala wajhi sementara kutu-kutu itu berjalan-jalan di wajahku banyak sekali kutu nah, pernah atau belum merasakan ya, kan? Ya, paling kalau yang kita rasakan barangkali namanya. Ya, oh kok dapat ya kan. Ini sudah bukan seperti itu sampai di jalan-jalan di muka. Ya. fakal maka Rasul mengatakan ma kuntu ura al waja'a balagha bika kama ara. Saya tidak menyangka penyakit kutumu itu sampai sedemikian parah seperti ini. Kata Rasul SAW. Ya. Kemudian Rasul mengatakan tajidu syatan. Apakah kamu punya seekor kambing? Qultu la, tidak wahai Rasul. Qala, kalau memang tidak punya kambing, fasum salah satu ayam. Berpuasalah tiga hari. Au at'im sittata masakin. Atau kalau tidak, berikan makan kepada enam orang apa? Miskin. Ya. Likulli miskin nisfu sa' masing-masing satu orang miskin setengah sok. Ya. Jadi Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ka'ab bin Ujrah untuk mencukur ya. kepalanya karena obat dari penyakit apa namanya. Nah, ini ya diantaranya yang paling ampuh adalah dengan apa? Ya, menggundul sudah habis semuanya. Hilang rambut bersama dengan apa? Kutu-kutu itu. Ya. ya. Kemudian diperintahkan untuk ya, membayar fidyah dan fidyah ini namanya fidyatul adza. Fidyatul adza. Ketika seorang ya terpaksa harus melakukan larangan-larangan ihram, seperti misalnya mencukur atau mungkin dia penyakitan yang luar biasa sehingga dia harus memakai apa? pakaian dan seterusnya padahal dia laki-laki ya. Taib. Atau seorang yang apa namanya? eh, taib mengharuskan untuk eh, melanggar dari larangan-larangan ihram, maka boleh bagi dia untuk melakukannya dan tidak ada dosa baginya. Seperti mencukur rambutnya, tetapi dia harus membayar apa? Fidyah kafarah fidyatul adha. Memilih salah satu dari tiga ini. Apakah menyembelih onta, apa, menyembelih apa? Kambing. At Tajidu syatan, apakah mendapatkan atau memiliki satu ekor kambing? Atau dia berpuasa ya, tiga hari atau dia memberikan makan berapa? Ya, enam orang miskin. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya. Itulah firman Allah Azza wa Jal. Faman kana minkum maridhan aw bihi adham min ra'sihi. Nah, barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada ada pada apa? kepalanya, ya, maka hendaknya dia fafidyatun. Ya, maka dia hendaknya membayar fidyah, yaitu salah satu dari tiga ini. Ya. Apakah itu menyembelih, apa dia memberikan makan orang miskin, disebutkan dalam hadis ini enam orang atau berpuasa. Puasa yang dimaksud adalah tiga apa? Tiga hari. Wallahu taala a'lamu bisawab. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di antara terjadi apa yang terjadi di tengah perjalanan beliau. Wabillahi taufik. Kemudian juga ya, di antara yang terjadi, ya, di antara yang terjadi nah, adalah ya, kisah ya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ya, banyak kisah yang terjadi namun ya, kita sebutkan secara ikhtisar. Nah, ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam tiba di kota Mekah setelah 8 hari apa perjalanan sampailah di kota Mekah ya. beliau tidak langsung masuk ke kota Mekah ya. Ya. tetapi beliau sempat beristirahat kemudian beliau mandi lagi di perbatasan baru kemudian masuk ke kota Mekah Nabi Ali Shallallahu Wasallam memerintahkan para sahabat ketika itu untuk merubah niatnya untuk merubah apa? Niat. Yang tadinya mereka berniat untuk melakukan ibadah apa? Haji. Kemudian Nabi Ali Shallallahu Wasallam memerintahkan mereka untuk merubah niat untuk melakukan ibadah umroh. Jadi Nabi Ali Shallallahu Wasallam memerintahkan sahabat untuk merubah niatnya, ya. yaitu untuk melakukan apa? Umroh. Umroh dulu diselesaikan maksudnya, baru kemudian melakukan ibadah apa? Haji. Inilah yang dimaksud dengan haji apa? Tamattu. Haji apa? Tamattu. Nabi Ali Shallallahu Wasallam memerintahkan para sahabat demikian, merubah niat mereka. Adapun Nabi sendiri, beliau tidak merubah niat beliau. Nabi tidak merubah niat beliau. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sudah membawa hewan hadiu dari kota Madinah sudah digiring bersama dengan perjalanan Nabi Ali Suatu Wasallam. Itulah yang menghalangi Nabi Ali Suatu Wasallam untuk merubah apa? Niat. Demikian pula sebagian sebagian hewan sembelihan Nabi Ali Suatu Wasallam dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dari Yaman. Jadi Ali bin Abi Thalib berangkat melakukan ibadah haji tidak dari Madinah tetapi dari Yaman, ya, dari tempat yang lain. Bertemunya nanti di Makkah. Nabi Ali Shallallahu Wasallam membawa hewan-hewan beliau, onta-onta beliau. Dan Ali bin Abi Thalib juga membawakan onta-onta beliau yang jumlah totalnya semuanya 100. Jadi Nabi Ali Shallallahu Wasalam ketika melakukan ibadah haji wada menyembelih 100 ekor onta. Sebagiannya dibawa oleh Rasul Ali Shallallahu Wasalam dari kota Madinah, sebagian yang lain dibawa oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dikiring. Itulah yang menghalangi Nabi Ali Shallallahu Wasalam untuk merubah apa niat. Ya. Karena Orang yang sudah berniat untuk melakukan ibadah haji dengan membawa onta-ontanya tidak boleh untuk dia melakukan tahallul merubah menjadi apa? Umroh kecuali nanti setelah sekaligus pada tanggal 10 menyembelih apa? hewan hadiunya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat pun mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka merubah niatnya merubah niatnya yang tadinya mereka berniat untuk melakukan ibadah haji mereka pun berubah niat merubah niat untuk melakukan ibadah umroh mereka sampai di kota Mekah tawaf tujuh kali putaran kemudian sa'i ya. setelah sa'i kemudian mereka tahallul mencukur kepala-kepala mereka rambut-rambut mereka mereka cukur kemudian mereka tahallul sudah selesai melakukan ibadah apa umroh lepas dari semua larangan-larangan ihram. Mereka kembali memakai pakaian, kembali mereka memakai wangi-wangian, dan kembali mereka bisa berkumpul dengan istri-istri mereka. Ya. Bisa difahami sampai sini? Ya. Ada sebuah kejadian. Makanya dari sini nah, ya, diambil oleh para ulama bahwasanya ibadah haji itu ada tiga macam. Ada haji ifrat, ada haji qiran, dan ada haji apa? Tamattu. Ada haji tamattu. Dan yang paling afdol adalah haji tamattu di mana seorang yang tidak membawa hewan sembelihannya ketika sampai di Mekah hendaknya dia menyelesaikan ibadah umrohnya. Setelah selesai ibadah umroh baru kemudian menanti dalam keadaan halal sampai tanggal 8. Ya. Zulhijjah masuk lagi ihram untuk melakukan ibadah haji pada tanggal 8 itu yaumut tarwiyah sebagaimana diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ya kepada para sahabat Nabi. Adapun Nabi sendiri ketika itu beliau tidak merubah apa? niat. Beliau tidak merubah niat. Ya. Bismillah. Datang sahabat Ali bin Abi Thalib. Kedatangan Ali bin Abi Thalib itu sesudah para sahabat tahallul. Ali bin Abi Thalib berjumpa dengan Fatimah. Siapa Fatimah? Istri Ali bin Abi Thalib. Ya. Heran sahabat Ali, loh, kok kamu tahalul? namanya? Ya. ya. tahalul. namanya. Kenapa tahalul? namanya? Sementara Ali bin Abi Thalib dalam keadaan masih apa? Ihram. Ya. Sesuatu yang diingkari oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Fatimah mengatakan kita diperintah oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam untuk kita tahallul. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib berjumpa dengan Nabi Ali Shallallahu Wasallam menanyakan perihal ini, benarkah yang demikian? Maka Nabi mengatakan, iya, naam, seperti itu. Para sahabat yang datang dari kota Madinah atau dari tempat-tempat yang lain sampai di kota Mekah dalam keadaan tidak membawa hadiyu, maka mereka diperintahkan oleh Rasul untuk merubah niat menjadi apa? Umroh. Mereka pun merubah niatan menjadi umroh. Termasuk istri Ali bin Abi Thalib yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasul bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, kamu ketika melakukan ibadah haji menuju ke Mekah ini apa yang kamu niatkan?" "Ya Rasulullah, saya ketika itu berihlal masuk kepada ibadah haji ini dengan niat saya melakukan ibadah seperti apa yang diniatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang diniatkan oleh siapa? Rasul. Maka kondisi Ali bin Abi Thalib sama seperti Nabi Ali sallallahu wasallam ketika itu beliau tidak tahallul. Jadi begitu selesai tawaf ya dan sa'i tidak melanjutkan dengan mensyukur, ya rambutnya. Tetapi tetap memakai kain ihram masih berlaku larangan-larangan ihram sampai tanggal berapa? 8. Itu pada tanggal 4 berarti menanti 5, 6, 7 berapa? 8. 4 hari menanti. Ya, dalam keadaan masih berihram, masih berihram. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. ada kisah nah, yang terjadi namanya juga terkait dengan sampainya Rasul dan para sahabat di kota Makkah. Nah. Tapi insya Allah kita lanjutkan nanti nah, ba'da Insya Allah nah, nah. Ba'da adzan kita akan masuk pada lanjutan kisah Haji Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, tafadhol untuk dikumandangkan adzan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> di hari para sahabat diperintahkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam untuk ya melakukan tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul setelah sampai di Mekah ada sebuah kejadian yaitu menangisnya Aisyah radhiyallahu taala Rasul menangis atau Aisyah menangis ketika itu. Setibanya di Mekah Aisyah menangis. Ya. Nabi Ali Shallallahu Wasallam melihat Aisyah menangis. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau haid? Nah, ya. Kata Aisyah, iya ya Rasulullah. Ternyata Aisyah apa? Haid. Nah, orang yang haid tidak boleh apa? Tawaf. Tidak bisa menyelesaikan ibadah umroh. Ya. Itulah yang menyebabkan Aisyah bersedih, menangis beliau. Maka yang dilakukan oleh Aisyah adalah menanti sampai sucinya. Ya. Kalau misalnya suci tanggal 5, maka beliau pun akan tawaf dan menyelesaikan apa? Umrohnya. Kalau selesai pada tanggal 6, ya 6 Dhul Hijjah, karena tadi sampainya mereka di kota Mekah pada tanggal berapa? 4. Kalau suci pada tanggal ya 7, otomatis juga menyelesaikan apa? Ya. Tawaf dan sa'i, tahallul pada hari itu. Nah. Ya. Menangis Aisyah radhiyallahu taala anha. Di situ Nabi mengatakan, "If'ali ma yaf'alul hajj." lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan oleh para jamaah haji. Ghaira an la tatufi bil bait. Hanya saja tidak boleh seorang wanita yang haid untuk tawaf di mana? Di Ka'bah. Tidak boleh. Aisyah pun menanti, menanti, menanti. Ternyata sampai pada tanggal 8 ya, beliau tidak kunjung apa? suci, masih dalam keadaan haid. Sehingga tidak mungkin Aisyah radhiyallahu taala anha untuk melakukan ibadah apa? Umrah. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa menyelesaikan ibadah umrahnya. Maka Nabi alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk ya menggabungkan niat yang tadi niatnya umrah ternyata tetap tidak apa? Ya, selesai ibadah umroh maka Nabi memerintahkan untuk menggabungkan haji dan apa umroh itulah ya haji apa kiron haji kiron haji yang diniatkan dengan ibadah apa umroh ya. jadi Aisyah radhiyallahu taala beliau ya tidak bisa menyelesaikan umrohnya tetapi diperintahkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam untuk ya, memasukkan ibadah haji ke dalam ibadah umroh pada tanggal 8 Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah Rasul masih dalam keadaan ihram. Ya, karena memang tidak tahallul. Ali bin Abi Thalib juga demikian, masih dalam keadaan ihram dan beberapa sahabat yang keadaannya sama dengan Nabi Ali sallallahu wasallam, yaitu membawa hewan-hewan sembelihan dari rumah-rumah mereka. Dalam keadaan masih ihram. Termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha yang dalam keadaan seperti itu kisah Asma bintu Umais yang tadi nifas tidak disebutkan dalam riwayat. Wallahu taala alam bisawab. Keadaannya seperti siapa? Aisyah. Namun tidak disebutkan kisahnya. Ya. Adapun sahabat-sahabat yang kemarin pada tanggal 4 Zulhijjah mereka dalam keadaan tahallul sudah selesai ibadah umroh maka masuk kembali ihram pada tanggal berapa? 8. Pada tanggal 8 mereka kembali lagi mandi ya ihram, kembali lagi mereka memakai wangi-wangian sebelum melakukan apa? ihram dan mereka memakai pakaian ya al-izar warida. Izar warida bagi kaum laki-laki. Ya. Dan mereka mulai melakukan ibadah haji. Umroh sudah selesai dan diiringi dengan tahallul masuk pada ibadah haji mereka mengucapkan labbaika hajjan Allahumma labbaika hajjan dan talbiyah dilakukan di tempat-tempat mereka berada, yaitu di kota Mekah ketika itu. Ya. Perjalanan dilanjutkan. Mereka kembali lagi bertalbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dari kota Mekah di waktu duha mereka melakukan perjalanan bersama Nabi Ali Sulatu Wasallam dan seluruh para sahabat untuk mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Atau biasa disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersama dengan para sahabat di Mina beliau melakukan ya, mabit dan melakukan sholat zuhur karena sholat subuh masih berada di kota apa? Mekah. Ya. Pada tanggal 8 itu. Mulai zuhur sudah berada di mana? Mina. Maka beliau pun melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lima kali sholat dilakukan di mana? Di Mina pada tanggal 8 itu. Dan beliau melakukannya kosron duna jam'in. Dikosor namun tidak dijamak. Jadi pada waktunya masing-masing. Sholat duhur dua rakaat di waktu duhur. Adzan komat kemudian sholat duhur. Menunggu waktu asar. Begitu datang waktu asar, adzan komat sholat dua rakaat apa? Asar. Sampai waktu maghrib, sholat tiga rakaat. Masuk sholat isya, adzan, komat, kemudian dua rakaat ada sholat isya. Kosron. Ya. Ya. Di sini ada faedah. Bahwasanya kalau kita di dalam safar, ya, kemudian ya, kita tenang, tidak perlu menjamak, ya tidak perlu kita jamak. Ya. Ya. Sholat pada waktunya masing-masing. Ya. Sholat pada waktunya apa? Masing-masing. Ya. Misalnya panjenengan punya hajat di sebuah kota, ya, tiga hari di situ belum selesai urusannya. Ya, ya. Sholat pada apa namanya waktunya. Ya. Sholat pada waktunya. Ya. Sebagaimana Nabi Ali Shallallahu Wasallam ketika beliau mustakir, beliau berada di mana? Di Mina, mabit. Nah, beliau sholat pada waktunya. Kosron duna jama. kosor tanpa dijamak. Ya. Sampai tanggal ya atau sampai sholat subuh. Berarti sudah masuk tanggal 9. Itulah Yaumu Arafah. Yaumu Arafah. Masuk tanggal 9. Dan ini adalah rukun yang paling besar, wukuf di Arafah. Nah, kita sebutkan kisah ini secara secara eh, global namanya. Maka Nabi ali salatu wasallam melanjutkan perjalanan ya, dari Mina menuju ke Arafah. Ya, dari Mina menuju Arafah. Ketika waktu duha, beliau meninggalkan kota apa? atau meninggalkan Mina, menuju Arafah bersama dengan para sahabat. Ya. Lebih dari 100 ribu para sahabat. Ya. Melihat, menyaksikan bagaimana Nabi Ali Shallallahu melakukan ibadah haji. Ya. Sampailah di Arafah. Sampai di Arafah, ya. Dan beliau tidak langsung masuk wilayah Arafah. Beliau beristirahat dulu sejenak. Begitu masuk waktu zuhur, maka beliau pun ya masuk ke wilayah Arafah. Masuk ke wilayah apa? Arafah. Di Arafah itulah beliau melakukan khutbah. Khutbah di Arafah. Beliau melakukan khutbah sampai selesai. Banyak faedah dari khutbah beliau sesungguhnya. Ya. Beliau menyebutkan tentang kawaidul Islam. Masalah yang sangat banyak disebutkan di dalam khutbah. Dan mungkin pembahasan tentang khutbah pun juga membutuhkan waktu. Apa yang disampaikan di dalam khutbah faedah-faedah, ya, nasihat-nasihat beliau, wasiat-wasiat beliau. Dan beliau Ali Sulatu merasa bahwasanya tahun itu betul-betul tahun beliau akan berpisah dengan apa? Dengan umatnya. Sampai beliau mengatakan kepada umatnya, hal bal, apakah aku telah menyampaikan risalah kepada kalian? Ala hal balagt, apakah aku telah menyampaikan risalah? Kata mereka para sahabat, naam, engkau telah menyampaikan risalah. Kemudian Nabi mengacungkan jari beliau ke langit kemudian menurunkannya Allahumma syahad Allahumma syahad ya Allah saksikanlah kami telah menyampaikan risalah dan pada hari Arafah itulah turun ayat yang masyhur dari surah Al-Maidah Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina subhanallah ini di antara faedah kita mempelajari apa sirah kita mengetahui di mana ayat itu apa turun asbabun nuzul, kapan ayat itu turun. Ini diantara faedah kita mempelajari apa sirah. Kita mengetahui nasikh wal mansuh. ya. kita mengetahui ahkam al halal wal haram, larangan-larangan. Ya. Kita juga mengetahui asbabun nuzul turunnya ayat. Para sahabat bertanya ketika itu, Rasul dalam keadaan ya, puasa atau tidak? Shallallahu ya. Alaihi Wasallam berada di atas onta beliau minum susu ketika itu. Laban. Ya. Atau beliau minum ketika itu. Maka sahabat pun tahu bahwasanya kaum muslimin ya, atau Rasul ketika itu dalam keadaan apa? Berbuka. Dan ini yang disunahkan bagi orang yang melakukan wukuf adalah dalam keadaan tidak berpuasa. Ya. Karena ya, pada saat wukuf itu disyariatkan untuk kita banyak berdoa, butuh tenaga yang banyak untuk mengangkat kedua tangan kita, berdoa kepada Allah Azza wa itu yang terjadi pada hari Arafah. Setelah beliau khutbah memerintahkan sahabat kalau nggak salah Bilal untuk azan. Dikumandangkanlah azan. Jadi azannya sebelum khutbah atau sesudah khutbah? Sesudah apa? Khutbah. Azan ketika itu kemudian komat, kemudian Rasul melakukan sholat dua rakaat zuhron, sholat zuhur. Kemudian komat lagi sholat dua rakaat apa? Asar. Dijamak takdim dan itu terjadi pada hari Jumat berarti itu bukan sholat Jumat bukan Jumatan kalau sholat Jumat khutbahnya sesudah azan atau sebelum azan? nah, diingat-ingat kapan ya oh, iya, bingung ya. ya ya bisa jadi karena ngantuk atau apa ya kan kalau sholat Jumat itu azannya apa iya. sebelum khutbah kan, kan? ya. ini imam naik adzan baru apa Nah, Jadi yang terjadi di Arafah itu bukan sholat Jumat dan Rasul belum pernah ya menjamak ya dua sholat zuhur dan asar ketika apa sholat apa Jumat belum pernah. Inilah yang kemudian terjadi khilaf di kalangan para ulama. Bolehkah seorang melakukan sholat Jumat kemudian menjamaknya dengan sholat apa asar? Seandainya Rasul pernah melakukan, tidak mungkin terjadi apa khilaf. Permasalahannya Rasul belum pernah melakukan sholat Jumat kemudian di jamak dengan sholat apa? Asar. Belum pernah. Kalau ada yang bertanya, lo itu ketika Arafah, kan Rasul sholat di Arafah di jamak antara zuhur dan asar dan juga beliau berkhotbah Itu bukan khutbah apa? cuma Bukan Jumatan itu. Khutbah Arafah dan adanya sesudah apa? Khutbah. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Itu bukan sholat Jumat. Beliau sholat zuhran wa asran, jam'an qasran dijamak dan dikosor. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah. Di saat itu ya, Nabi Ali salatu wasallam mensyariatkan untuk memperbanyak kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seafdal-afdal doa ketika hari Arafah adalah itu. Semua manusia memakai pakaian yang sama, Putih-putih disunahkan untuk kaum laki-laki. Semuanya menghadap ke arah kiblat. Semuanya mengangkat kedua tangan. Mengingatkan bahwa saya manusia semuanya akan dikumpulkan pada hari kiamat. pada mahsyar. Dan mengingatkan manusia semuanya sama. Akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada perbedaan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Tidak ada perbedaan antara seorang yang Arab atau bukan Arab. Semuanya sama menghadap Allah Azza wa Jal dalam keadaan tidak membawa apa-apa dan juga mengingatkan tentang kematian manusia hanya memakai dua lembar ini tidak lebih dari itu yang dibawa ketika seorang mati semua mengangkat tangan berdoa kepada Allah azza wa Jal. dan itu waktu yang sangat mustajab Allah azza wa Jal mengabulkan doa-doa ketika itu dan membebaskan manusia dari api neraka ketika itu Ma'asyiral ikhwar rahimani rahimakumullah. Kita yang jauh di negeri ini dan tidak ada kesempatan, belum ada kesempatan untuk melakukan haji dan tidak berserta dengan mereka pada hari Arafah Allah membuka pintu kebaikan yang lain bagi kita disyariatkan untuk kita berpuasa pada tanggal berapa? 9 Yaum Arafah ya. dan pada hari itu juga nah, ya. kita mendapatkan ampunan ya. dari Allah Azza wa Jalla dosa setahun sebelum dan setahun apa? sesudah. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis uh, Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Nah. Bagaimana nih? Lanjutkan isya dulu nah. Non ya. derek mawon nih, nah. Ya, ya. Biasanya bagaimana nah ya ya. Kok sampai jam. Ini baru sampai Arafah, itu pun banyak yang kita tidak ya sebutkan. Ya. Ya, bagaimana? Nah, sholat dulu. Iya, kita sholat dulu nanti lanjutkan yang ada hajat tafadhol ya. Tidak kita duduk lagi melanjutkan pembahasan insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.